murabbiyat pada pasal min adabi ziyarati wal istihzan. Pasal di antara adab-adab az-ziyarah yakni berkunjung wal istihzan dan minta izin. Tentu ini hal yang cukup penting terutama bagi para pendidik karena mereka merupakan contoh bagi yang lain. Dan kunjungan-kunjungan satu hal yang sering dilakukan. Berikutnya tentu istiadat minta izin itu juga tentu sering dilakukan. Maka bagaimana pandangan eh, yang benar terhadap adab-adab seputar berkunjung, bersilaturahmi, atau minta izin. Dalam hal ini dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nur ayat yang ke-27 sampai 29. Qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah sing ghayra buyutikum selain rumah kalian. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Dalikum khairul lakum la'allakum tadakkarun itu lebih baik buat kalian. Mudah-mudahan kalian ingat. Fa'ilam tajidu fiha ahadan fala hatta yu'zana lakum. Kalau kalian tidak mendapatkan padanya seseorang, janganlah kalian masuk ke dalamnya sampai kalian diberi izin. Wa in qila lakum urji'u farji'u wa lakum. Kalau dikatakan kepada kalian, kembalilah kalian pulanglah kalian, maka pulanglah kalian. Huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'amaluna alim dan Allah maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak ada dosa bagi kalian untuk masuk ke rumah-rumah yang tidak ada penghuninya, tidak berpenghuni dan di dalamnya ada mata e, barang-barang milik kalian. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun dan Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan serta apa yang kalian sembunyikan. Dari ayat ini disebutkan oleh penulis Eh, kandungan yang terdapat padanya dari hukum-hukum syar'i. Kata beliau, hadhi adabun syar'iyyah." Inilah adab-adab syar'i. adab Allah biha ibadahul mu'minin. Yang Allah ajari dengannya hamba-hambanya yang beriman. Wadali kafir istizan. Hal itu maksudnya dalam memohon izin. Amarahum an la yadkhulu buyutan ghaira buyutihim. Allah perintahkan mereka an la yadkhulu agar tidak masuk ke rumah-rumah selain rumah-rumah mereka hatta yasta'nisu sampai mereka istinas ay yasta'dinu yakni mohon izin qabla dukhul sebelum masuk wa yusallimu ba'dahu kemudian setelahnya baru mengucapkan salam bagi an yusta'dina salasa rat Dan semestinya izin itu tiga kali saja. Fa'in udina lahu wa illan taraf. Kalau diberi izin, masuk. Kalau tidak, pergi. Kama sabada fi sahih. Sebagaimana telah terdapat di dalam hadis yang sahih. Anna Aba Musa hina ista'zana ala Umar salatan. Falam yu'zan lahu bahwa Abu Musa al-Ash'ari ketika izin ingin masuk ke rumah Umar sampai tiga kali izin namun belum dibukakan pintu maka beliau pun pergi. Cuma Umar kemudian Umar mengatakan Alam asma' sauta Abdullah bin Qais yusta'din idanu lahu Tidakkah tadi saya dengar suara Abu Musa Abdullah bin Qais Berikan izin kepadanya untuk masuk. Fatalabuhu fawajaduhu fadzhab. Orang-orang mencarinya ternyata Abu Musa sudah pergi. Falamma jaa ba'da dzalika qala lahu. Ketika setelah itu Abu Musa datang waktu yang lain, Omar berkata, "Ma'arja'ak? Apa yang membuat kamu pergi waktu itu?" Qala inni ista'zantu salatan falam yu'zan li. Karena aku sudah minta izin tiga kali, namun saya nggak diberi izin. Maka saya pergi. Wa ini sami'tun Nabi yaqul dan sungguh aku mendengar Nabi beliau bersabda. Ini sta'zana ahadukum salatan fala yu'dan lahu falyansarif. Falam yu'dan lahu falyansarif. Bila seseorang di antara kalian izin tiga kali lalu tidak diizinkan, hendaknya dia pergi. Muttafaqun alaih. Nah, ini hadis Nabi. Rupanya Umar belum sampai pada beliau hadis ini. Beliau belum tahu hadis ini. Faqala Umar maka Umar pun mengatakan, "La ta'tiyanni ala hadza bayyinatin wa illa auja'tuka darba." Kamu wahai Abu Musa harus mendatangkan bukti yakni bahwa ini benar-benar sabda Rasulullah. Kalau tidak, saya akan hukum kamu dengan saya pukul yang membuat kamu sakit. Fazahaba ila mala'in, yakni Umar radhiyallahu anhu ingin betul-betul mantap, ya. Sebetulnya itu sudah cukup diterima. Namun Umar radhiyallahu anhu mungkin ingin lebih mantap ya maka beliau ingin orang lain yang juga pernah mendengar dari Nabi sehingga mendukung berita dari Abu Musa. Fadhaba ila mala'i min al-ansar fadzakara lahum maqala Umar. Maka Abu Musa pergi menemui orang-orang Ansar, dia sebutkan apa yang dikatakan Umar itu. Faqalu la yashhadu laka illa Mereka mengatakan tidak ada yang mendukung engkau wahai Abu Musa. Kecuali orang yang paling muda di antara kami. Siapa dia? Faqama ma'ahu Abu Sa'id Al-Khudri. Berdirilah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fa akhbara Umar bidzalik. Lalu beliau pun mengabarkan kepada Umar dengan hadis Nabi yang disampaikan oleh Abu Musa tadi sama uh, faqala maka Allah mengatakan alhani anhu as bil aswaq telah melalaikan aku darinya as safku bil aswaq yakni transaksi-transaksi di pasar yakni Umar mengakui kalau begitu saya tidak tahu dan mungkin disebabkan karena waktu-waktu tersebut Umar ada kesibukan di pasar sehingga tidak mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ayat di atas demikian pula hadis ini menjadi dasar dalam bab apa? Adab-adab mohon izin untuk masuk ke rumah orang lain. Nah, di antara faedah dari ayat dan hadis yang tadi kita baca, adalah beberapa hal yang akan disebutkan ini. Yang pertama, kalau begitu kesimpulannya ala zair an la yadkhul al bait qabla an yasta'dzin min ahliha. Hendaknya seorang yang berkunjung ke rumah yang lain atau bersilaturahmi ke rumah orang lain jangan dia masuk ke rumah orang itu sampai dia minta izin dulu dari penghuninya kemudian mendapati izin waraghbah fi dukhuli ada keinginan dari pemilik rumah untuk memasukkan dia ke rumah tersebut ya ini adab islami dan berbeda dengan sebagian masyarakat yang yakni terlalu bermudah-mudahan dalam bab ini sehingga kadang-kadang ya karena tetangga mungkin sudah saling percaya tapi tetap nggak sesuai dengan Islam. Ya. Ke rumah langsung masuk tanpa minta izin dulu. Sehingga kadang-kadang membuat orang yang di dalam rumah kaget atau yakni bahkan dalam kondisi tidak siap. ya mungkin pakaiannya belum beres ya mungkin dalam kondisi uh, tidak sepantasnya terlihat ya karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa beliau mengatakan innama al izan min ajli al-basar sesungguhnya izin itu disyariatkan demi apa demi pandangan ya sehingga adat kebiasaan yang lain kadang orang ngintip dulu. Ya, kaca jendela tertutup. Ya, izin kok nggak dijawab-jawab, akhirnya apa? Bias. Mana sih orangnya? Nah, ini nggak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Karena bisa jadi yang di rumah dalam kondisi tidak suka dilihat jika itu. Sehingga bahkan Rasulullah SAW membolehkan untuk apa? Seandainya terlihat sedang ngintip gitu, ditusuk matanya begini, boleh. Seandainya pun mata itu kemudian sakit atau bahkan cacat, tidak ada apa? Tidak ada gantinya. Nggak boleh minta ganti rugi, setelah dia sendiri. Nah, inna innama ju'ilal idan min ajli al-basar. Hanyalah izin itu di, syariatkan karena demi pandangan. Makanya jangan uh, masuk dulu kecuali dengan izin. Ya. Bahkan dianjurkan <clears throat> ketika ya ini dari bab adab <clears throat> ketika kita minta izin mau dibukakan pintu juga lebih baik jangan menghadap ke pintu tadi Soalnya ketika dibuka langsung terlihat abang di dalam. Padahal mungkin di situ ada anaknya, ada istrinya, ya, yang mungkin pakaiannya belum genap. Ya jadi, ya kan? Makanya kita menghadap ke sisi yang lain. Ketika dibuka, baru kita menghadap padanya. Kemudian, <clears throat> al-zair an yabda man yazuruhum Kesimpulan kedua bahwa orang yang berkunjung hendaknya memulai dengan pengucapan tahiyah penghormatan berupa assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ucapan tahiyah dalam ayat batu salimu ala ahliha. Berdasarkan surat An-Nur ayat yang lalu begitu pula ayat 61 fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kalau kalian masuk ke rumah-rumah, uluk salamlah kepada diri-diri kalian. Yani nah, sama kita. Karena mereka juga bagian dari kita. Ucapkan salam semacam yang tadi disebutkan. Tahiyah dari Allah, mubarakah tayyibah, penuh berkah, diberkahi dan baik. Al-Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, "Idza dakhal al-masjid faqul assalamu ala Rasulillah." Yani masjid Nabi. Ya, kalau masjid sini juga assalamu ala rasulillah. Maksud beliau wallahu alam masjid Nabi. Kemudian wa idza dakhalta saya ulangi, Mujahid berkata, "Idza dakhalta al-masjid," kalau kamu masuk masjid, ucapkan assalamu ala Rasulillah. Ya. Masjid Rasulullah. Wa idza dakhalta ala ahlik fasallim alaihim. Kalau kamu masuk ke rumah keluargamu, salamlah pada mereka. Wa idza dakhalta baitan fihi ahad, kalau kamu masuk rumah yang di situ tidak ada seorang pun dari penghuninya. Ini rumah kosong. Tidak ada orang. Faqul assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan dan kesejahteraan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Zada Qatadah, Qatadah mengatakan innal malaikata taruddu alaihi. Sesungguhnya para malaikat yang menjawabnya. Wala farqa fi lafdhis salami bainar rijali wan nisa. Tidak ada bedanya dalam lafal salam antara laki-laki dan wanita. Fal mar'atul muslimatu sallim 'alan nisa وعلى أقاربها من الرجال المحرمين عليها كإخوتها وأولادها والرجل يسلم على النساء المحرمات عليه Perempuan mengucapkan salam kepada sesamanya atau kepada kaum laki-laki dari kerabat-kerabatnya ya yang menjadi mahramnya seperti anak maupun saudara-saudaranya begitu pula seorang laki-laki mengucapkan salam kepada kaum wanita yang mahramnya. Bagaimana kalau kepada selain mahram? Kalau dikhawatirkan terjadi godaan-godaan, kekhawatiran-kekhawatiran, maka jangan. Kalau beda jenis, ya. Karena bisa jadi menjadi uh, sarana untuk apa? Untuk tergodanya satu jenis oleh yang lainnya. Nah, tapi kalau aman pada dasarnya boleh. Yang keempat, la yajuzu lil mar'ati dukhul ila dari ahadin duna idnin. Tidak boleh. La yajuzu lil mar'ati, tidak boleh bagi seorang wanita ad-dukhul ila dari ahad, masuk ke rumah seseorang tanpa seizinnya. Kama hiya adat ba'd nisa sebagaimana kebiasaan sebagian wanita. Warubbama maka narajul wahdahu fil bait, mungkin ternyata di rumah itu hanya ada seorang laki-laki saja. al khulwah, terjadilah khulwah berdua-duaan di rumah itu yang dilarang oleh Allah. Warubbama maka uryanan aw naiman ma'ali atau dia sedang tidur eh, sedang tidak berpakaian atau dia sedang tidur bersama istrinya. Nah, makanya harus memohon izin terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, ihzar an tu'awwida ahlaka wa auladaka al-kadhib. Hati-hati, jangan kamu biasakan keluargamu atau istrimu dan anak-anakmu untuk berdusta. Contoh, kamu pesan kepada mereka kalau ada orang ketuk pintu, katakan saja, ayah tidak ada. Ya. Sekarang ayah mau tidur. Misalnya. Kalau ada orang ketuk pintu, katakan tidak ada. Nah ini. Pertama jelas berdusta. Yang kedua, mengajari anak untuk berdusta. Jangan dianggap ini hal yang Felix. Ini bisa membekas pada anak tersebut. Kalau begitu seperti ini boleh. Ya. Padahal ini perbuatan dosa yang jelas dilarang oleh syariat. Wal ajdar an ta'tadir anil khuruj idza kunta mashghulan fadzalika khairun fid dunya wal akhirah. Yang sepantasnya kalau kamu memang tidak bisa keluar menemui ya mohon maaf berikan kepada anakmu atau istrimu pesan. Ya, tolong katakan kepada tamu yang mau masuk tadi bahwa ayah sekarang sedang yakni sangat telah baru datang dari safar sehingga mohon maaf belum bisa ketemu mungkin lain waktu atau misalnya sedang sakit katakan ini ayah sedang sakit. Ya, mohon maaf tidak bisa menemui. Insya Allah lain waktu. Terus terang saja seperti itu. Wa zair an yakbalul udr. Begitu pula si pengunjung rumah itu dengan adanya alasan seperti itu ya mestinya dia menerima. Jangan beralasan aduh ini sudah peluangkan waktu ke sini nggak bisa masuk lagi ya sama-sama memberi oh, apa namanya memaklumi coba yang seperti ini kalau terjadi pada dia betul-betul sedang apa sedang lelah ya sehingga kedatangan seorang tamu terkadang menjadi gangguan bagi dia maka dari itu sama-sama memaklumi sama-sama memahami tuan rumah kalau memang bisa dia terima. Karena itu bagian daripada ikramul duyuf. Tapi kalau memang tidak bisa menerima, mohon maaf. Ya, dan agar pengunjung juga memberi uzur memakluminya. Dalam ayat disebutkan wa in qila lakum farji'u. Ini perintah Allah. Kalau dikatakan kepada kalian kembalilah, maka kembali. Huwa azka Itu lebih suci bagi kalian. Ya. Kemudian yang keenam, la yajuzu lizair an yuhidda basarahu ila dakhil dar hina istizan. Jangan seorang pengunjung itu menatap uh, ke di, ke dalam rumah, ruangan rumah itu. Hina listizan ketika dia minta izin. Ya. Sengaja melihat ke dalam apalagi seperti yang tadi saya sebutkan sebagian malah apa melihat dari jendelanya apa yang ada di rumah ini jelas bertentangan dengan hadis Nabi SAW berikut ini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man ittala'a fi baiti qaumin bighairi iznihim faqad halla lahum an yafqa'u ainahu siapa orangnya yang ngintip ya mengintip melihat ke dalam rumah sebuah kaum atau sebagian orang tanpa seizin mereka maka telah halal bagi penghuni rumah itu untuk yafqa'u ainahu yakni menusuk matanya itu. Rawahu Muslim. Konsekuensinya ketika diizinkan oleh syariat seandainya pun sampai matanya itu buta maka tidak ada gantinya karena syariat telah mengizinkan ya nah ini menunjukkan apa Islam sangat menghargai aurat Islam sangat menjaga aurat. Ya. Betapa malunya seseorang yang di dalam rumah misalnya sedang bersama istrinya ternyata ada orang yang seperti itu. Ini jelas yakni e, sangat merugikan orang. Makanya Islam menganjurkan atau membolehkan seandainya pun matanya ditusuk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tababa قوم لم يستقبل baba min تلقاء wajhihi. Dan adalah Nabi SAW bila datang ke rumah sebuah kaum, beliau nggak menghadap ke pintunya. Dengan menghadapkan wajah beliau ke sana, tidak. Walakin min ruknihil aiman awil aisar. Tapi beliau ya berada di sisi yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Tak langsung menghadap ke pintunya. Wa yakul, dan beliau mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. hadithun sahih Bawahu Ahmad. Nah, ini menunjukkan apa tadi? Tetap menjaga pandangan sehingga ketika dibuka tidak langsung kita melihat dalamnya. Yang ketujuh, لا تدخل بيتا لا يوجد فيه صاحبه أو أحد أولاده الراشدين من الذكور Jangan kamu masuk sebuah rumah yang di situ tidak ada orangnya. yani orangnya sedang pergi. Ini rumah-rumah berpenghuni, cuma dia sedang tidak ada. Jangan masuk ke situ. Atau di situ tidak ada seorang anak laki-laki yang sudah agak dewasa. Karena Rasulullah eh, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa'ilam tajidu fiha ahadan." Kalau kalian nggak mendapati seorang pun ya, sedang berhalangan pergi ke tempat lain, fala tadkhuluha. Jangan kalian masuk terus. Hatta yu'dzana sampai kalian diberi izin, nunggu ada izin baru boleh masuk. ولا عبرة بإذن المرأة الأجنبية Sa'ukti zawjati wabni wabnatil am. Wal khal. Wal khalah. Wa Dan tidak dianggap izinnya seorang wanita yang ajnabi yang bukan mahram. Seperti saudara istri, anak perempuan paman, anak perempuan khal, ya, khalah bibi, dan zaujatul akh, istri saudara. Ini mereka ini bukan orang-orang yang berhak memberi izin. Jadi kalau mereka yang memberi izin, sama saja tidak ada izin. Maka jangan masuk. ini terus terang, eh, adab seperti ini di masyarakat kita kurang terjaga. Ya, karena sudah begitu kebiasaan dalam eh, apa keluar masuk tamu. Iya. Dan subhanallah terjadilah apa yang terjadi ketika ada orang-orang yang memang berniat jahat atau yang tergoda oleh syaitan sehingga terjadi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Gara-gara bermudah-mudahan dalam memberi izin orang lain masuk ke rumah. Yang kedelapan, yajibul istizan qabla dukhul inda ziyaratil aqarib ka baiti ammik wa akhik wa khalik hatta min as-sunnati an tasta'dina ala akhawatika. Wajib minta izin sebelum masuk ketika mengunjungi kerabat-kerabat seperti rumah pamanmu, rumah saudaramu, ya hatta minas sunnah sampai-sampai di antara sunnahnya adalah kamu minta izin kepada saudara-saudara perempuanmu. Ya. Untuk masuk ke rumah mereka. Qala Ibnu Jurayj Ibnu Jurayj mengatakan sami'tu Atha bin Abi Rabah yukhbiru an Ibnu Abbas. Aku dengar Atha bin Abi Rabah dia memberikan kabar yang berasal dari Abdullah bin Abbas Beliau mengatakan salatu ayatin jahadahunnan nas. Tiga ayat yang orang-orang itu mengingkarinya. Yani Allah alam maksudnya secara perbuatan mereka mengingkari walaupun secara bisa dan keyakinan ada. Tapi secara praktik mereka itu mengingkari. Apa itu? Ayat yang pertama inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, muslimin secara umum secara lisan mengakui bahwa itu ayat dan beriman dengannya. Tapi secara praktek lihat, ada orang mengatakan tanpa mereka sadari bertentangan dengan ayat ini, yaqulun inna akramahum 'indallahi a'zamahum baitan. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu yang rumahnya paling besar ya wal adabu kulluhu qad jahadahu nas yang kedua tentang adab-adab semuanya diingkari manusia qal beliau mengatakan qultu astazinu ala akhawati aitam fi hijri ma'i fi baitin wahidin qala na'am dia bertanya kepada Ibnu Abbas, yakni Atha nampaknya bertanya kepada Ibnu Abbas, "Astazinu ala akhwati?" Apakah saya juga minta izin kepada saudara-saudara perempuan saya? Aitam fi hijri ma'i fi baitin wahidin. Mereka itu uh, atau ada anak-anak yatim di asuhanku bersamaku di baitin wahidin di satu rumah. Qala na'am. Dia mengatakan iya, izin juga. Faradattu alaihi liurah li fa'aba. Maka aku ulangi. Bertanya lagi. Supaya dia memberikan keringanan bagiku. Fa'aba. Ibn Abbas tetap mengatakan tidak. Faqala Ibn Abbas bahkan mengatakan, satu "Atuhibbu antara uryanah?" Apakah kamu ingin melihat dia sedang tidak berpakaian? Kultulah. Ya, tentu tidak mau. Ya, aib. Kalau fasadin kalau begitu minta izin kamu. Hama zaujatul akh wal am wal khal wal ukh. Wa ukhtu zaujah. Adapun istri, saudara, laki-laki kita, istri paman, ya, dan ipar, ya ini yang perempuan. Fala tajuzul khulwah ma'a ihdahunna fi baitin wahidin. Maka tidak boleh berdua-duaan dengan mereka di satu rumah. Wala ru'yatuha maksyufah. Tidak boleh pula melihatnya dalam keadaan tidak memakai kerudung Au mutazayyinah atau melihatnya dalam keadaan telah berdandan nah, hati-hati nah, ini kondisi-kondisi di mana syaitan akan lebih kuat menggoda mereka Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Iyyakum bad-dukhul 'ala nisa Hati-hati kalian masuk menemui perempuan. Faqala rajulun minal ansar. Seseorang dari ansar berkata. Ya Rasulullah. Apa al alhamu? Ya Rasulullah. Apa menurut anda tentang alhamu? Alhamu itu yakni Aku zauj wa qaribuh. Ya. Saudara suami, kerabat suami. Bagaimana dengan mereka ini? Bolehkah bertemu? berdua-duaan qala alhamu al-maut. Saudara dan kerabat suami itu artinya maut. Yani berbahaya, jangan yang sepele dan subhanallah kita kadang mendengar berita seperti itu ya terjadi perselingkuhan antara siapa ternyata ya antara orang-orang dekat itu ya seorang suami berselingkuh dengan saudara istrinya atau bibi istrinya atau yang lain. Seorang wanita berselingkuh dengan yakni saudara suaminya atau kerabat yang lain dari suami. Nauzubillah. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah SAW al-maut ini maut. Ya. Dianggap itu saudara biasa merasa aman, ternyata pagar makan tanaman. Allah musta'an. Idza dakhalta baitak fasallim ala ahlik wa a'limhum bi sautik. Qabla dukhulika biqauli Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu idza dakhalta ala ahlika fasallim alaihim tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kalau kamu masuk ke rumahmu, juga berikan salam kepada keluargamu A'lim bisautik. yakni keraskan suaramu bi biar mereka tahu. Sebelum kamu masuk. Berdasarkan ucapan Jabir radhiyallahu anhu, kalau kamu masuk menemui keluargamu, ucapkan salam pada mereka. Sebagai tahiyah, ucapan penghormatan berasal dari Allah Azza wa Jal, mubarakah, penuh berkah, tayyibah dan baik. Wa kana Abdullah bin Mas'ud idza jaa min hajah Fantaha ilal bab tanahnaha wa baziqa karahata an yahjuma minna ala amrin yakrahuhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bila dia datang dari suatu keperluan fantaha ilal bab lalu sampai ke pintu. Beliau tanahnah ya berdehem <clears throat> ya, untuk apa tanda bahwa ada orang ini ya biar orang tidak apa terkagetkan dengan kedatangannya wabaziko atau beliau yakni meludah yakni biar orang maksudnya apa dengar ada orang karahata cuma yahjuma alaina kenapa beliau nggak suka untuk tiba-tiba masuk Mengagetkan orang yang di dalam. Belum siap kedatangan orang. Ya. Ala amrin yakrahuhu. Khawatir tiba-tiba datang kepada mereka melihat sesuatu yang tidak suka untuk dilihat. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya dan beliau mengatakan sanatnya sahih. Yang ke-10, awid auladaka bungdus sigar an yasta'zinu inda dukhulihim ila duri ghairihim walau kanu min aqaribihim awit auladak biasakan anak-anakmu mungzu sigar sejak kecil an yasta'dinu untuk minta izin inda dukhulihim saat masuknya mereka ke rumah-rumah orang lain ila duri ghairihim walau kanu min aqaribihim walaupun mereka itu kerabat-kerabat mereka sendiri yang ke sebelas, yahsun antakuna ziaratuka ziyaratuka Sangat baik kalau kunjunganmu itu pendek waktunya. Jangan berpanjang-panjang karena mungkin dia punya keperluan-keperluan. Farubbama maka sahibul manzil ala maw'id. Mungkin seorang pemilik rumah sudah punya janji. Dan ini sering terjadi. Kita mau pergi ternyata tamu datang. Dia nggak tahu acara kita. Kita mau ngomong terus terang juga nggak enak ya kan? Terpaksa diterima. Tapi subhanallah kurang tahu diri sehingga perpanjang waktu. Nah, akhirnya acara kita berantakan. Nah, itu kadang terjadi yang seperti itu. Atau dia sedang masyhul, dia sedang apa? Sibuk. Tidak tahu ada suatu kerjaan, ada suatu kesibukan. Tamu tidak tahu kalau tuan rumah memiliki suatu kesibukan. Sehingga dia santai saja bertamu. Padahal ya tuan rumah punya suatu kesibukan yang ingin dia selesaikan. Nah, oleh karena itu seperlunya saja. Ya, kalau memang perlu waktu yang lama, ya ngomong saja. Bagaimana eh, apa ada waktu saya duduk dalam waktu yang cukup karena ada suatu masalah. Hmm. Terus terang seperti itu. Nah, sehingga tuan rumah pun akan menyiapkan waktu. Kalau memang waktu itu ada, silakan. Tapi kalau tidak ada, ya kalau memang perlu waktu yang cukup, insya Allah lain waktu ya jam sekian jam sekian. Nah begitu. Nah ini juga sangat penting dalam rangka agar kita tidak mengganggu sahibul bait tuan rumah. Qala Allah Ta'ala yukhatibul mu'minin Allah Subhanahu wa taala berfirman yukhatibul mu'minin berbicara terhadap kaum mukminin fa idza ta'imtum antashiru Nah, ketika mereka para sahabat di rumah Nabi Allah katakan kalau kalian sudah makan ya diundang makan sudah makan pantas syuruh sudah menyebar kalian ya ini beranjak dari tempat tersebut ke tempat yang lain sudah minta izin pergi wala musta'nisina li hadis jangan asyik berbicara ke sana kemari nabi enggak enak untuk apa yang ini sampai mengusir begitu tidak sebetulnya nabi ada keperluan maka tahu dirilah jangan musta'nisina li hadis asyik bercengkrama, tidak memaklumi, tidak apa, tidak memahami keperluan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna dzalikum kana yu'zi an-nabi. Sesungguhnya yang seperti itu mengganggu Nabi. Fayastahi minkum. Nabi sendiri malu dari kalian untuk terus terang apa? E, bicara dengan kalian. Wallahu la yastahi minal haqq dan Allah Azza wa Jal tidak malu dari sesuatu yang hak. Maka Allah tegur para sahabat. Nah, uh, jadi kita ambil faedah dari sini begitu pula terhadap yang lain. Ada kalanya seseorang seperti yang tadi disebutkan punya suatu kesibukan atau keperluan atau acara ya sehingga jangan sampai kedatangan kita mengganggu dia. Sehingga batasi pada waktu tertentu. Berikutnya, yang ke-12, ala zairil a'ma an yasta'dina ka Seorang pengunjung yang dia buta, tetap dia juga mohon izin. Bagaimana yang lain. Hatta yahtajiban nisa'u minhu. Supaya yang wanita-wanita dari keluarga kita, ya pergi. Dan menjauh dalam arti ke ruang yang lain. Wal khulwatu bihi muharramah. Berdua-duaan dengan orang buta tetap saja haram, sama saja. Dari Ummu Salamah, beliau berkata, "Kuntu 'inda Nabi." Saat itu aku di sisi Rasulullah wa Maimunah dan juga bersama Maimunah. Fa'aqbala Ibnu Ummi Maktum hatta dakhala alaih. Datang Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta ingin masuk menemui Rasulullah sampai dia akhirnya masuk. Wadalika ba'dama ma umirna bil hijab. Itu terjadi setelah kami diperintahkan untuk berhijab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Ihtajiba minhu." Sembunyi kalian darinya. Kalian ke ruang yang lain. Ya. Itu kata Rasulullah kepada istri-istrinya. Fakulna ya Rasulullah, kami mengatakan ya Rasulullah, alis ama, bukankah dia orang buta? Dia nggak melihat kami ya Rasulullah. La yubsiruna wa la nubsiru. Ya. Uh, dia nggak melihat kami. Wala Di sini ada tambahan wala nubsiru. Hmm? Kita lihat nanti dan kami nggak melihat dia ini muskil. Fakala maka Rasul mengatakan apa amyawani antuma ala tubsiranihi Apakah kalian berdua juga buta nggak melihat dia? Benar dia melihat tidak melihat kalian, tapi kalian melihat dia. Ya. Jadi Nabi mengatakan tetap kalian pergi ke tempat yang lain. Hadis rawahu Tirmidzi Wa qala Ibnu Hajar isnaduhu qawi. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Ibnu Hajar mengatakan sanadnya kuat. Yang ke-13, la yajuzun nazar ila kitabi akhika aw risalatihi duna iznin minhu. Jangan melihat ke kitab saudaramu, yakni bukunya atau surat-suratnya tanpa seizinnya. Ya. Rubbama kana fihi sir bisa jadi di situ ada sesuatu yang rahasia. Nah, dan seperti sekarang ini misalnya di SMS SMS ya. Minjem HP teman, coba minjem HP-nya. Buka SMS-nya. Buka WhatsApp-nya. Barangkali di situ ada sesuatu yang rahasia. Nggak boleh membuka-buka SMS milik orang, ya, email, kemudian apa WhatsApp atau yang jenisnya, jangan, harus minta izin. Atau buku catatan, mungkin dia punya catatan harian, ya, tiba-tiba diambil dibukain apa apa ini, ya, jangan, minta izin dulu. Kemudian beliau mengatakan, "Mata yubahud dukhul biduni istizan?" Terus kapan diperbolehkan masuk tanpa izin? Jawabannya yang pertama, "Idza 'arada amrun mufaji'un syadidun fi darin li'inqadi atfalin wa ghairihi." Bila 'arada amrun mufaji' datang suatu perkara yang tiba-tiba syadid berbahaya di suatu rumah maka dia datang untuk menyelamatkan anak-anak dan yang lain atau harta dengan sebab misalnya harik kebakaran ini bahaya kalau nunggu minta izin dulu ya akibatnya bisa fatal api begitu cepat Mungkin yang di dalam sudah pingsan, dimintai izin nggak jawab-jawab. Maka dari itu yang seperti ini atau yang semisalnya seorang boleh langsung masuk demi menyelamatkan. Ya, maslahatnya lebih besar. Padkhul bidun istizan, masuklah walaupun tanpa izin. Dan kejadian yang sama misalnya ada apa? ada perampokan misalnya. Ya, kita tahu ramai-ramai oh, perampokan. Nah, kita nunggu izin juga nggak mungkin. Ini kondisi-kondisi pengecualian. Yang kedua, ya juzud dukhul biduni iznin ilal amakinil adiyah. Boleh juga masuk tanpa izin ke tempat-tempat berikut ini. Al-fanadik. Ya, Eh, penginapan atau hotel yang ini memang sudah dibuka untuk siapapun masuk tapi masuknya ke ya tentunya ruang tertentu ya kalau ke dalam kamarnya ya tentunya dengan izin bahkan dengan duit ya al khanat allati yanzilu biha al musafirun ruangan-ruangan tempat persinggahan para musafir Sebagian misalnya sekarang pom bensin ya menyediakan tempat untuk e, istirahat, tempat-tempat duduk atau khusus untuk ibu-ibu yang menyusui ya. Bagi mereka boleh masuk begitu saja yakni ke tempat-tempat masing-masing. Wal buyut al muadda Rumah yang memang disediakan untuk para tamu. Ya. Wadawair al-hukumiyah, kantor-kantor pemerintahan yang memang untuk umum, wadakakin, toko-toko, permarket, minimarket, langsung masuk saja boleh. Al masajid, masjid-masjid, wagairiha dan selainnya minal amakidil amma dari tempat-tempat umum Allah berfirman, qala qala Allah Ta'ala laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah. Tidak ada dosa bagi kalian kalian masuk ke rumah yang tidak berpenghuni. Yani memang rumah kosong tidak ada penghuninya. Bukan ada tapi sedang pergi, bukannya tapi memang rumah kosong tidak berpenghuni. Nah, fiha mata'ul kalian punya kebutuhan keperluan padanya atau nah, ada barang padanya wallahu Surat An-Nur ayat yang ke-29. Ya. mungkin sementara eh, cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan uh, <clears throat> nanti pada Asar. Ya, jadi pertemuan berikutnya adalah <clears throat> Ba'dal Asar. Insya Allah.